Música hum. Aku belum kalah orang asing. Aku belum menyerah. Lihatlah, aku masih dapat berdiri dengan tegak. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara J. Yonoka, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Mahkota Mayangkara kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Bencana di atas ronda. Hari Rabu atau Hari Buddha adalah hari libur. Para siswa pusat pendidikan calon tanda hari itu boleh keluar dari asrama mereka diizinkan bersenang-senang untuk sekedar mendapatkan hiburan setelah belajar keras di hari-hari yang lain. Sebagian ada yang pergi ke kota Raja Majapahit untuk melihat-lihat suasana keramaian ataupun tontonan. Sebagian ada yang pulang ke desanya. Sebagian yang lain memilih tinggal di asrama untuk membaca-baca buku di ruangan pustaka. Sementara itu, Rasmi dengan ditemani Rakai Kembar pergi ke desa Tumpih Angin. Desa Tumpih Angin terletak di sebelah barat kota Raja Majapahit, di sebuah kaki bukit yang indah. Di sudut desa, di tepi sebuah sungai kecil yang gemercik mengalir dengan tenang, nampak beberapa buah bangunan yang teratur dengan rapi. Sekalipun bangunan itu cukup sederhana, bahan-bahannya dari kayu hutan, tapi karena disusun dengan rapi dan udara sejuk, membuat suasana menjadi asri. Disitulah tempat berkumpulnya wanita-wanita cantik yang menjual diri, yang disebut Jalir. Setelah menambatkan kudanya, Rasmi dan Rakai Kembar bergegas melangkah ke sebuah bangunan yang ukurannya lebih besar dari yang lain. Seorang wanita tua menghampiri mereka. Tuan kembar sudah datang. Iya, Bi. Bi, kali ini aku datang tidak sendirian seperti biasanya. Tuh, lihat, Bi. <laughs> aku membawa seorang teman. Ah, selamat datang, Tuan. <laughs> iya. Bi, namanya Rasmi. Oh ya, ah, selamat datang Tuan Rasmi. <laughs> selamat datang di tumpi angin. Ah, iya, Beginilah keadaan kami, Tuan. Mudah-mudahan saja tidak mengecewakan Tuan berdua. Tuan-tuan dapat mencari hiburan di tempat ini. Hmm. <laughs> Eh, Rasmi, ya. Aku akan pergi dulu. Hmm. Kalau kau membutuhkan sesuatu, eh, kau bisa mengatakannya kepada Bibi Wangking. Iya, pergilah Raka Kembar. Aku tahu apa yang harus kulakukan di tempat seperti ini. <laughs> Rakai kembar tertawa, kemudian melangkah pergi. Didi Wangking mendekati Rasemi sambil tersenyum ramah. Uh, ayo Tuan Rasemi. Iya. Mari saya antarkan masuk ke dalam sana. Tuan Rasemi dapat memilih wanita macam mana saja seperti selera Tuan. Aku tidak terburu-buru, Bi. Aku masih mempunyai banyak waktu. Apakah Tuan Rasemi sudah biasa pergi ke tempat seperti ini, Tuan? Iya, tempat seperti ini biasanya dirahasiakan. Tapi bagi siapa yang berminat untuk mencari hiburan di tempat seperti ini, ada saja yang memberitahu. <laughs> Tuan Rasemi pandai berkata-kata. Uh, Tuan Rasemi iya. lain dengan Tuan Rakai Kembar. Tuan Rasemi orangnya tenang Sedangkan Tuan Rakai Kembar berangasan. Tapi beliau sudah menjadi langganan kami, Tuan. Uh, hampir tiap hari Buddha, Tuan Rakai Kembar datang kemari. Beliau senang sekali dengan wanita cantik yang badannya agak gemuk. uh, <laughs> kalau Tuan Rasemi, bagaimana? Uh, entahlah, Bi. Tapi kukira aku menyukai setiap wanita cantik. Ya, terutama sekali wanita cantik yang bisa memberikan hiburan bermutu. Wah, <laughs> itu selera yang tinggi. Iya. Saya sendiri tidak yakin apakah di tempat kami ini ada wanita seperti itu. Biasanya mereka adalah wanita-wanita desa yang terpaksa menjadi seorang jalir karena hidupnya susah. Sebagian di antara mereka karena putus asa ditinggal suami, Tuan. Uh, maaf, Bi Wangking. Aku ingin berjalan-jalan dulu. Aku ingin melihat-lihat suasana di sekitar tempat ini. Uh, oh iya Tuan. Kalau Tuan ingin makan ataupun minum, kami menyediakan tempat khusus. Tuan bisa duduk dengan nyaman sambil menikmati makanan-makanan yang enak. Kami juga menyediakan bermacam-macam tua. Terima kasih, Bi. Nanti saja. Kalau aku membutuhkan sesuatu, aku akan mengatakannya kepadamu. Rasmi melangkah pergi. Bibi Wang King, wanita setengah tua yang sepertinya adalah seorang mucikari, mengawasi sampai Rasmi lenyap di balik sebuah bangunan. Hmm, aneh sekali orang itu. Dia tidak seperti Tuan Kakek Kembar. Dia pandai sekali berkata-kata. Hmm, barangkali dia mempunyai maksud yang lain. Bukan sekedar untuk mencari hiburan. Lasmi melangkah perlahan-lahan sambil mengamati suasana di sekitarnya. Nampak beberapa orang jalir berjalan bergandengan dengan laki-laki memasuki sebuah pondok. Rata-rata mereka masih muda usia, dan rata-rata mereka mempunyai wajah yang cantik. Rasmi terus berjalan menyusuri jalanan setapak, yang kanan kirinya banyak tumbuh-tumbuhan bunga. Sebagian di antara mereka mekar dengan indahnya. Rasmi berhenti ketika di depannya melintang sebuah sungai kecil yang airnya jernih. Air sungai gemercik mengalir di sela-sela batu. Hmm, jalir, pelacur. Tidak seorang pun tahu sejak kapan pelacur lahir di muka bumi ini. Barangkali usia seorang pelacur sama dengan usia manusia itu sendiri. Sejak zaman Prabu Erlangga, Sampai sekarang ada saja seorang wanita cantik yang karena alasan tertentu, ya, terpaksa menjual harga dirinya. Siapa yang dapat disalahkan? Hmm. Aku mempunyai alasan untuk datang ke tempat ini. Dan alasanku jelas berbeda dengan alasan rakai kembar. Aku tidak ingin sekedar bersenang-senang memuaskan nafsu birahi dengan membeli tubuh seorang wanita cantik. Hmm. <laughs> bukan. Bukan itu tujuanku. Eh, siapa kau ini? Rasmi terkejut. Tiba-tiba seorang wanita cantik muncul dari balik kerumbulan semak belukar yang rimbun. Dia hanya mengenakan selembar pakaian. Rambutnya basah. Wanita itu pun nampak terkejut melihat Rasmi yang berdiri di tepi sungai mereka berpandangan sesaat lamanya. Wanita itu menundukkan wajahnya ketika Rasemi terus menatapnya dengan tajam. Ah, maaf Tuan, uh, saya mau lewat. Uh, tunggu dulu. Uh, mengapa harus terburu-buru? Uh, huh? Saya harus segera berdandan Tuan. Saya takut Bi Wangking mencari saya. Oh, oh. Saya harus segera menerima tamu. Jadi kau seorang jalif? Uh, semua wanita cantik yang Tuan lihat di sini adalah jalir, Tuan. Kalau Tuhan menginginkan hiburan, uh, Tuhan bisa memilih salah satu di antara mereka. Siapa namamu? Nama saya Caparu. Hmm, bagaimana kalau kita bercakap-cakap sebentar, hmm? Nyai Caparu? Eh. Sepertinya aku tertarik padamu. Eh, saya tidak pernah memilih tamu-tamu. Uh, Tuhan dapat menikmati seluruh milik saya dengan sejumlah uang. Itu sudah pekerjaan saya. Uh, tapi maaf, saya akan merapikan pakaian saya dulu. Tidak usah. Kau pasti akan lebih nampak cantik dengan pakaian seperti itu. <laughs> Lihatlah, kau hanya mengenakan selembar kain, rambutmu basah, dan matamu, oh, berkilauan. Ah. Kau seperti seorang bidadari yang baru naik dari sebuah telaga permandian. Uh, saya tidak biasa mendengarkan kata-kata yang indah. Tuhan tidak perlu memuji-muji seorang pelacur. Tuhan tidak perlu merayu seorang jalir. Kami hanya membutuhkan uang. Dan Tuan membutuhkan hiburan. <laughs> Aku tidak menyukai hubungan seperti itu. Bagiku seorang jalir atau pelacur, ya juga masih bernama manusia kan. Nah, mereka pasti masih mempunyai perasaan atau hati nurani. Uh, ah, Tuan. Iya. Kalau Tuhan ingin berkata-kata seperti itu, bukan di sini tempatnya. Semua laki-laki yang pernah saya kenal tidak pernah berkata-kata seperti itu. Semuanya. Sebab, ah, memang kata-kata seperti itu tidak diperlukan di sini. Ah, aku tidak yakin kau tidak memerlukannya. Semua wanita di muka bumi ini memerlukan kata-kata yang indah. Uh, Tuan, apakah Tuan datang kemari membawa sejumlah uang? Oh, <laughs> jangan khawatir. Kau lihatlah, ini. uh. Ah, jika seorang prajurit berangkat ke medan perang, dia harus membawa pedang atau tombak. Dan jika seorang laki-laki ingin menemui pacarnya, ya, dia harus membawa sekuntum bunga ataupun syair-syair tentang cinta. Eh, dan aku memang sudah berniat mengunjungi desa tumpi Angin. Ya, karena itu aku harus membawa sejumlah uang. Kau tidak perlu khawatirnya, Caparu. Aku akan membeli waktumu yang terbuang. <laughs> Kalau begitu, marilah Tuan. <laughs> mari singgah di pondok saya. Di sana itu tempatnya. <laughs> Saya hanya tinggal bersama dua orang teman. Eh, mari Tuan. Oh tidak, aku tidak mau ke pondokmu. Aku ingin kita bercakap-cakap di sini saja. Eh, apa? Di sini? Iya, sudahlah, Nyai Caparu. Eh. Kau tidak akan rugi Aku seorang laki-laki yang cukup tahu diri. Semi menggandeng tangan Nyai Caparu yang lembut. Mereka lalu duduk di bawah pohon yang rindang. Sesaat lamanya mereka duduk di situ. Sementara mata mereka memandangi air sungai gemercik mengalir di sela-sela batu. Ah, Tuan aneh sekali. Belum pernah selama saya menjadi seorang jalir bertemu dengan seorang laki-laki seperti Tuan. <laughs> Biasanya mereka bersikap tidak sabar, oh, Tuan. Aku selalu ingin menikmati makanan dengan caraku sendiri. <laughs> aku ingin mengunyah makanan sehingga sari-sarinya meresap ke seluruh pembuluh darahku ini. <laughs> Suatu saat aku ingin makan di pendopo rumahku. Nah, pada saat lain aku ingin makan di tepi ladang dan pada saat yang lain lagi aku ingin makan di tepi sungai yang gemercik airnya itulah. Suasana. Ya, aku membutuhkan suasana, bukan hanya makanan. uh, <laughs> maaf, saya belum tahu siapa nama tuan. Uh, namaku Rasemi. Uh, kalau begitu, Tuan Rasemi mempunyai cita rasa yang tinggi. Uh, apa katamu? Uh, Tuan Rasemi mempunyai selera yang tinggi. <laughs> Sekarang saya tidak heran lagi. Rupanya saya sedang berhadapan dengan seorang bangsawan. Oh, aku bukan bangsawan. Aku hanya berasal dari golongan Weisha. Uh, eh, baiklah. Hmm. Saya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Uh, karena Tuhan akan membayar saya uh, maka sekarang saya akan menuruti apa saja keinginan Tuhan. <laughs> Aku hanya ingin bercakap-cakap dengan seorang jalir yang cantik jelita, uh, yang namanya Nyai Japaru. uh, <laughs> eh, apakah ada yang ingin Tuhan ketahui tentang diri saya? Uh, kecuali bahwa saya seorang jalir, seorang pelacur, Tuhan. Nyai Japaru, Kau pasti mempunyai alasan yang kuat sehingga kau tinggal di sudut desa tumpih angin ini. Hmm? Saya telah dikecewakan seorang laki-laki. Siapa dia? Suami saya. Oh, <laughs> aku tahu itu. Suamimu itu pastilah seorang laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Iya, dulu saya mencintainya. Dulu kami pernah mengalami saat-saat yang manis, Tuan. Ah, tapi akhirnya semuanya berubah. Suami saya tidak tahan mengalami goncangan hidup rumah tangga. Suami saya adalah anak seorang kepala desa yang kaya raya. Ah, setelah orang tuanya meninggal dan jabatan kepala desa jatuh ke tangan orang lain, kehidupan kami menjadi melarat dua orang anak kami terlantar. Suami saya terjerat minuman keras. Dia selalu pulang larut malam dalam keadaan mabuk. Ah, hati saya sedih. Kami telah jatuh dan sulit untuk bangun kembali. Itu merupakan kisah lama. Banyak sekali keluarga mengalami hal-hal seperti itu. Godaan di dalam hidup ini banyak ragamnya. Iya, itulah Tuan Rasmi. Suami saya tidak tahan godaan. Sampai suatu ketika dia berbuat nekat. Dia menjual istrinya sendiri kepada seorang saudagar kaya. Hanya memperoleh lima keping perak. Tondo Sumbi. Saya tidak dapat membayangkan kehancuran seperti itu. Saya tidak berani mengenang penderitaan seberat itu, Tuan. Saya menangis. Saya menangis sampai air mata saya kering. Dalam waktu semalam, harga diri dan martabat saya sebagai seorang wanita musnah. Saya tenggelam sampai ke dasarnya. Saya jawaban suami saya. taparan, tendangan, cuci maki, umpatan. Sudahlah Tuan Rasmi. Saya tidak dapat melanjutkannya. Saya telah menjadi wanita yang paling hina. Hina Ali memang sudah menjadi garis nasib saya. Lalu di mana suamimu sekarang? Ah, dia sudah mati. Oh. Pada saat sedang mabuk, dia terlibat perkelahian dengan salah seorang teman. Tapi aneh sekali Tuan Resmi. Iya. Saya uh, saya sama sekali tidak menangis pada saat mendengar berita kematiannya. Sebenarnya saya ingin menangis karena dia adalah suami saya tapi saya tidak bisa. air mata saya tidak mau keluar. Tapi pada saat saya melihat dua orang anak saya yang masih kecil, saya tidak tahan lagi. Hati saya menjerit. Saya pingsan. Dan saya sempat jatuh sakit dua bulan lamanya. uh. Begitulah Tuan Rasmi. Uh, ah, apakah alasan saya memilih jalan ini cukup kuat? Bukankah kau harus menghidupi anak-anakmu? Uh, saya tidak mempunyai pilihan lain. Orang-orang mengatakan bahwa saya masih cukup muda dan saya mempunyai wajah yang cukup cantik. Ya, kemudian saya bertemu dengan Bibi Wangki. Dialah yang membawa saya ke tempat ini. Dialah yang mengajari saya bagaimana cara memperoleh uang dengan mudah. Apakah kau tidak merasa menyesal? <laughs> Penyesalan tidak dapat menghidupi anak-anak saya, Tuhan. Penyesalan hanyalah merupakan hiburan sepintas lalu. Iya, penyesalan tidak akan dapat memenangkan pertarungan di dalam hidup yang keras ini. Nyai Jabaru. Sebenarnya kau seorang wanita yang luar biasa. Aku kagum padamu. Kau berjuang keras untuk memenangkan kehidupan. Ah, sudahlah Tuan Rasmi. Tuan akan banyak kehilangan waktu. Kita tidak bisa terlalu lama berada di tempat ini. Saya takut Bibi Wangki mencari-cari saya. Ah, baiklah, Kukira cukup pertemuan kita kali ini. Aku akan memberimu sepuluh kepeng uang perak murni. Apakah cukup untuk membayar ya percakapan kita tadi? Hmm? Uh, uh, Tuan Rasemi. Iya. Yeah. Tuan sama sekali belum menyentuh tubuh saya. <laughs> Iya, iya, iya, iya. Nyai Caparu, kau lupakan saja soal itu. Ah, Tuan Rasemi, uh, eh, Apakah diri saya ini kurang menarik di mata Tuan? Uh, ah, kalau memang demikian, Tuan tidak perlu membayar saya sebanyak ini. Tuan bisa mencari wanita lain yang Tuan anggap menarik. Aku memang belum bertemu dengan yang lain. Aku belum sempat melihat-lihat wanita cantik di sini. Tapi kukira Nyai Caparu adalah wanita yang paling menarik. Kau tidak perlu tersinggung. Uh, tapi Sesungguhnya hati saya tersinggung, Tuan Rasmi. Oh. Saya menganggap sikap Tuan terlalu merendahkan diri saya. Hmm. Baiklah, kalau begitu coba pejamkan matamu sebentarnya, Caparu. Hmm, hmm. apa maksud Tuan? Pejamkan matamu sebentar saja. Akhirnya Nyai Caparu memejamkan matanya. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Rasmi. Rasmi tersenyum. Tangannya bergerak membelai rambut wanita cantik itu. Dan tangan itu turun ke bawah, mengusap-usap bahu Nyai Caparu yang lembut. Dan saat berikutnya, Rasmi mencium Nyai Caparu dengan hangat. Uh, uh, uh, Tuan Rasmi, uh, ah, Tuan Rasmi. Nah, Nyai Caparu, aku harus pulang sekarang. Uh. Sampai bertemu lagi di hari Buddha yang akan datang, di tempat yang sama, di sini. Tuan, Tuan Rasmani. Nah, Nyaja Paru, aku sudah memberimu sepuluh kepeng uang perak murni. Dan kau sudah memberiku sebuah ciuman yang hangat. <laughs> Bukankah ini oh, sudah imbang? Sekarang aku minta diri, aku harus segera pulang. Uh, Tuan Rasmi, uh, ah, apakah Tuan... uh, Apakah Tuhan akan kembali kembali lagi kemari, Tuhan? Hari Buddha yang akan datang kita akan bertemu lagi di sini. Di tepi sungai ini. Bagaimana? Baiklah, Tuhan. Saya akan menunggu kehadiran Tuhan. Rasmi menyentuh dagu Nyai Caparu yang indah. Kembali hati Nyai Caparu berdebar-debar. Rasmi segera melangkah pergi. Dia berjalan melintasi pohon-pohon perdu yang sebagian bunganya berkembang, Nyai Japaru berkata di dalam hati. Tuan Rasmi, Tuan Rasmi, orang ini lain sekali, aneh sekali. Ah, aku tidak tahu mengapa hatiku berdebar-debar. Aku adalah seorang jalir. Aku seorang wanita yang biasa menjual diriku kepada setiap laki-laki. Tapi mengapa sekarang aku mengalami perasaan yang aneh? Tubuhku gemetar. Oh, Tuan Rasmi. Ah, laki-laki oh, itu. Oh, Mudah-mudahan dia kembali lagi. Mudah-mudahan dia menepati janjinya. Bagaimana Rasumi? Kau sudah memperoleh apa yang kau inginkan? uh, <laughs> kau sudah menemukan jalir yang cantik jelita? Yeah. Yang sesuai dengan seleramu? Iya, aku sudah menikmati hiburan <laughs> yang sangat menyenangkan itu, Rakai Kembar. Ah, uh, syukurlah. Kita memang membutuhkan hiburan. Kita tidak bisa belajar terus-menerus, ya kan? Hmm, Nanti yeah. kepala kita menjadi botak. Iya, iya. Tuh, kau lihat bukan kepala bapak Dang Acarya Siwanata? Rambutnya sudah mulai rontok. Itu karena dia kurang hiburan. Uh, aku setuju pendapatmu rakyat Kembar. Orang hidup memang membutuhkan hiburan. Apakah kau juga sudah menikmati suasana hari libur ini? Oh, jangan tanya lagi. Oh, ya, ya, ya. Aku sudah menghabiskan 25 kepeng uang perak murni. Wah, wah, wah. <laughs> Tapi aku cukup puas. Hah? Aku memperoleh apa yang kuinginkan di sudut desa Tumpih Angin. Wah, Bibi Wangking menghidangkan seorang wanita cantik yang baru. Wah, indah luar biasa. Bibirnya mungil, rambutnya lemas, hitam dan panjang dan pantatnya Amboi besar sekali ya? <laughs> Ah, eh ya, ayolah Rasmi. ya ya jangan sampai kita kemalaman di jalan kalau sampai terlambat kita akan kena hukuman iya iya iya iya iya Prabu, murid-muridku semuanya. Marilah kita teruskan pelajaran tentang Kitab Undang-Undang Kutara Manawa pasal 217. Hmm, coba adakah di antara kalian yang tahu apa isi Kitab Undang-Undang Kutara Manawa pasal 217? Hmm? Pasal itu menguraikan tentang apa? Maaf, Bapak Dang Acarya Siwanata. Iya. Kalau tidak salah, pasal itu menguraikan tentang hak waris. Hak waris siapa? Hak waris setiap anak dari orang tua mereka. Bagus, benar. Sekarang dengarkan. Di dalam pasal ini dicantumkan ada dua macam golongan anak. Golongan pertama ialah anak yang berhak memperoleh hak waris dari orang tua mereka. Pertama, anak yang lahir dari perkawinan pertama, yaitu ketika ibu bapaknya masih sama-sama muda dan sejak kecil telah dipertunangkan. Yang kedua, anak yang lahir dari istri dari perkawinan yang kedua kalinya. Tidak pandang miskin atau kaya, asal perkawinannya dilangsungkan dengan persetujuan orang tuanya, tidak menjadi pergunjingan buruk, dan tidak bercacat. Anak ini secara hukum memperoleh hak waris. Nah, kemudian yang ketiga ialah anak pemberian saudaranya. Yang keempat ialah anak yang diminta dari orang lain. Dan yang kelima, anak yang diperoleh dari istri akibat percampurannya dengan iparnya laki-laki atas perintah suaminya. Keenam, anak buangan yang dipungut dan diaku sebagai anak. Nah, itulah enam macam anak yang mempunyai hak waris. Dan hak waris itu secara hukum dilindungi dan dapat dibenarkan. Ini adalah golongan anak yang pertama. Sekarang golongan anak yang kedua ialah anak yang tidak mempunyai hak waris. Pertama ialah anak yang tidak diketahui siapa bapaknya karena diperoleh ibunya sebelum kawin. Anak seperti ini dinyatakan tidak mempunyai hak waris. Kemudian yang kedua ialah anak campuran laki-laki banyak. Lalu yang ketiga ialah anak seorang istri yang diceraikan dan rujuk kembali setelah bercampur dengan laki-laki lain. Keempat, yang diperoleh karena pembelian. Mereka tidak mempunyai hak waris. Kemudian yang kelima ialah anak orang lain yang minta diaku sebagai anak. Jadi bukan kemauan si pemungut anak. Mereka juga tidak mempunyai hak waris. Dan kemudian yang terakhir, yang keenam ialah anak hamba yang diaku sebagai anak. Itulah enam macam anak yang tidak mempunyai hak waris. Uh, barangkali ada di antara kalian yang ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Huh? Silakan. Ampun Bapak Dang Acarya Siwanata. Apakah undang-undang itu berlaku untuk setiap orang? Oh, apa maksudmu Angger Cakradara? Hmm? Apakah undang-undang itu juga berlaku bagi kalangan atas? Khususnya kerabat kerajaan. Oh, oh maaf Angger Cakradara. Pertanyaan Angger bukan berarti tidak bisa dijawab. Ada jawabannya, tapi tidak boleh dijawab. Itulah jawabannya. Hmm? Ah, nah, sekarang kalian boleh beristirahat. Nanti kita teruskan lagi. Tuan adalah seorang laki-laki yang suka menepati janji. Saya senang sekali, Tuan. <laughs> saya senang Tuan datang kembali. Iya. Sudah beberapa hari lamanya saya menunggu untuk bisa memandang wajahmu lagi, nya. <laughs> Tuan. Iya. Yeah. Tuan Rasumi. Uh, eh, ada apa? Kau ingin bertanya sesuatu? Uh, Apakah Tuan Rasemi uh, eh, mempunyai seorang istri? <laughs> Kau ingin tahu tentang pribadiku? Eh? Iya. Uh, Tuan tidak boleh curang. Saya sudah menceritakan sejarah kehidupan saya. Ya, baiklah. Aku juga tidak keberatan menceritakan perihal diriku. Hmm. Bagaimana menurut pendapatmu? Apakah kira-kira aku ini sudah mempunyai istri? <laughs> Kalau Tuan Rasumi mempunyai seorang istri, pastilah istri tuan seorang wanita cantik yang berasal dari keluarga baik-baik. Wanita cantik yang berasal dari keluarga baik-baik bukan berarti wanita baik. Itu bukan jaminan, Nyai. Tapi begitulah pendapat orang, Tuan. Ya, kita boleh mempunyai pendapat sendiri, bukan? Ah, Tuan, saya tahu bahwa saya tidak mungkin menang bicara dengan Tuhan. <laughs> Aku hanya ingin berkata jujur kepadamu. Uh, Tuhan Rasumi, hmm. uh, mengapa Tuhan tidak seperti laki-laki yang lain? Uh, apa bedanya aku dengan laki-laki yang lain? Hmm. Pembawaan Tuhan sangat tenang, hmm. seperti aliran sungai yang dalam. <laughs> Tuhan pastilah seorang yang penyabar dan Tuan pandai sekali memperlakukan seorang wanita uh. sebagaimana keinginannya. Bagiku seorang wanita adalah bunga. Bunga dapat membuat pemandangan alam menjadi indah. Wanita dapat membuat hidup seorang laki-laki menjadi nyaman dan indah. Ah, Tuan Rasumi. <laughs> Terus terang, saya ingin tahu apa keinginan Tuan. Saya tidak tahu orang seperti apa Tuan ini. Bagi saya, Tuan masih diselimuti rahasia. Uh, mungkin Tuan mempunyai maksud-maksud tertentu. Entah apa namanya. Tapi uh, Tuan pasti datang ke tempat ini dengan maksud-maksud tertentu. Apakah Tuan tidak keberatan menceritakan hal itu kepada saya? Ya, mengapa keberatan? Uh, baiklah. Semula memang aku tidak sengaja datang ke tempat ini. Aku datang kemari hanya untuk menemani salah seorang sahabatku. Tapi, ya, mungkin Sang Hyang Widi telah mempertemukan kita dengan cara seperti ini. Tiba-tiba saja aku melihatmu muncul dari balik rimbunan semak belukar, naik ke tepi sungai. Eh, kau tahu Nyai Japaru? Pada saat itu aku sudah terpesona kepadamu. Ah, benar, Tuan terpesona pada saya. Iya. Ah, kalau saja kita bertemu di kota Raja Majapahit, aku pasti tidak akan menyangka bahwa kau seorang jalir. Sungguh, Nyai Japaru, kau tidak pantas menjadi seorang jalir. <laughs> Tapi kenyataannya, saya adalah seorang jalir. Saya seorang wanita kotor, oh, Tuan. Aku tidak pernah menilai orang dari luarnya saja. Sungguh, apalagi setelah kau menceritakan sejarah kehidupanmu. Aku semakin yakin bahwa kau sebenarnya tidak pantas tinggal di tempat seperti ini. Kau tidak pantas menjadi seorang jalir. Kau lebih pantas menjadi seorang putri. Kau lebih cocok tinggal di sebuah puri dan bukan di pondok-pondok tempat menjual harga diri. Ah, sudahlah Tuan Rasmi. Janganlah tuan mengajak saya bermimpi. Seringkali kita membutuhkan impian-impian yang indah. Kau tidak percaya? Jika manusia tidak pernah bermimpi, maka penderitaan akan terasa lebih berat. Tapi Tuhan, mimpi yang terlalu indah, mimpi yang lambung tinggi, jika suatu saat nanti saya jatuh, saya pasti akan binasa. Saya kira uh, lebih baik setiap orang belajar memahami kenyataan dan menerima kenyataan itu sebagaimana mestinya, Tuan. Oh, Nyai Japaru, kata-katamu Kata-katamu sangat bermakna. Tidak mungkin seorang jalir mampu berkata-kata seperti itu. Kau benar-benar luar biasa. Karena itu, Caparu, aku ingin menawarkan sesuatu kepadamu. Apakah itu, Tuan Rasmi? Aku ingin menawarkan sebuah masa depan yang cerah kepadamu. Ah, tawaran Tuan hanya akan membuat saya menjadi lebih putus asa. Ah, sudahlah, Tuan. Saya memang seorang jalir. Saya seorang wanita hina. Saya tidak mungkin bangkit dari kubangan lumpur ini. Nyai Caparu, aku bersungguh-sungguh. Ah, terima kasih Tuan Rasmi. Oh. Tapi Tuan tidak bisa merubah nasib yang sudah digariskan di dalam hidup saya. Sedangkan saya, ah, saya sendiri pun tidak akan mampu. Ah, saya sudah lama tinggal di tempat seperti ini, Tuan. Saya sudah lama, sudah lama hidup di sudut desa tumpih angin yang gelap ini. Bukan berarti saya tidak membutuhkan terang. Ah, tapi terang itu sudah tidak ada lagi. Sekarang saya tinggal meneruskan apa yang telah saya kerjakan selama ini. Dan saya yakini sebagai sesuatu yang wajar. Saya tahu Hidup saya sudah tercemar. Hidup saya penuh kotoran. Tapi saya masih mampu menipu diri saya sendiri, Tuhan. Nyai Japari, apakah kau akan mengisi sisa-sisa hidupmu dengan terus-menerus menipu dirimu sendiri? Iya. Itulah keyakinan saya selama ini, Tuhan Rasmi. Oh, kau harus bersikap adil kepada dirimu sendiri, Nyai. Saya tidak mempunyai pilihan lain. Saya harus menempuh jalan ini. Barangkali untuk selama-lamanya. Ya, mungkin beginilah nasib seorang jalir, seorang pelacur. Saya hanya berharap bisa mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya untuk persediaan hari tua saya nanti. Pada saat punggung saya menjadi bongkok, pada saat wajah saya menjadi keriput, dan rambut saya sudah mulai memutih. Tidak. Kau masih bisa merubah nasibmu. Kau masih bisa memilih jalan yang lain. Jalan yang mana, Tuan Rasmi? Semua jalan sudah buntu. Jalan itulah yang kutawarkan kepadamu. Kau harus menerima tawaranku ini, Nyajapar. Aku tidak berjanji. Tapi aku akan berusaha memperbaiki nasibmu. Nyai Caparu. Maukah kau menjadi istriku? Wajah baru, wanita jalir yang cantik itu nampak tersentak. Matanya yang indah terbelalak lebar. Tapi mendadak setetes air mengalir dari matanya yang indah, kemudian turun ke pipinya yang lembut. Bibirnya gemetaran. Rasmi mengusap air matanya hijab baru dengan ujung jarinya. Kau percaya aku bukan? Ah, Tuan Rasmi. Apakah Tuhan tidak akan menyesal nanti? Aku adalah seorang laki-laki yang suka berpikir panjang. Kalau sekiranya aku akan menyesal, aku tidak akan menempuh jalan ini. Tapi Tuhan... Percayalah. Lihatlah. Lihatlah diri saya ini. Lihatlah siapa Nyai Caparu. Dia hanyalah seorang pelacur. Kalau Tuhan memperistri seorang pelacur, Tuhan akan ikut kotor. Nama Tuhan akan ikut tercemar. Nyai, Nyai ceparu. Kalau kau sudah menjadi istriku, kau bukan pelacur lagi. Kau akan menjadi seorang wanita biasa, seorang wanita baik, setia dan cantik. Ah, ah, aku aku yakin teman-temanku akan iri melihat istriku yang cantik. Oh, ah, Tuan Rasemi, Tuan Rasemi. Semi terlambat pulang ke asrama pendidikannya di kaki Bukit Pangi di desa Sidatega. Dang Acarya Siwanata marah, tapi akhirnya Rasemi diampuni kesalahannya. Rasemi membaringkan tubuhnya di atas ranjang, di wismanya yang terletak paling ujung. Dia tidak segera tidur, pikirannya melayang. Baru pertama kali itu dia bertemu dengan tokoh kerajaan Majapahit yang bernama Sang Ramapati, atau Sang Mahapati atau Dia Halayuda. Hmm, Gusti Ramapati. pria gung satu itu memang luar biasa. Dia orang hebat. Lidahnya tajam dan perkataannya tegas serta berwibawa. Kukira negeri Majapahit ini di bawah bayangan kekuasaan Gusti Ramapati. Ibarat seekor singa, beliau memang sudah tua tapi taringnya masih tajam dan berkilat-kilat. Oh, Rakai Kembar. Ah, monyet kau Rasmi. Uh, Kemana saja kau? Aku terpaksa pulang sendirian. Bukankah aku sudah menitipkan pesan pada Nyai Caparu? Aku pergi ke kota Raja Majapahit. Mau apa kau ke kota Raja Majapahit? Dasar pemuda desa. Uh, kau pasti hanya akan melihat-lihat keramaian saja. <laughs> Silakan masuk, Rakai Kembar. Jangan berdiri di depan pintu. Huh? Ah. Eh, kau melanggar tata tertib asrama pendidikan ini, Rasmi. Apa kau tidak kena marah guru? Uh, ya, sedikit. Tapi beliau sudah mengampuni kesalahanku, Rakai Kembar. Hmm, seharusnya kau dimasukkan ke kandang bijung. Untung kau diampuni. Uh, mengapa kau tidak masuk dulu? Ayo masuklah, kita bicara di dalam. Ah, eh. tidak, ah. aku sudah mengantuk. Hey, eh, Rasmi, kenapa? <laughs> Bagaimana dengannya baru? Jalirmu yang cantik itu. <laughs> Apakah dia memuaskan? Aku senang seorang wanita yang lembut, sekalipun dia seorang jalir. <laughs> Kalau aku, aku lebih senang seekor kuda betina yang nakal. <laughs> lebih nakal, lebih liar. Oh. <laughs> Rasanya lebih menyenangkan. <laughs> ah, eh. sudahlah resmi. Selamat malam. Suasana sangat menyenangkan. Langit cerah di hari Buddha yang cerah. Matahari bersinar hangat di desa Tumpih Angin. Para calir sudah rapi berdandan. Dan mereka duduk di serambi pondok sambil bersenda gurau menunggu para langganan. Nyai Caparu tidak kelihatan bersama mereka. Rupanya dia masih mengurung diri di ruangan biliknya. Caparu, paru. Oh, kau Caranaka? Uh, ah, mengapa kau tidak keluar? Uh, berkumpul bersama teman-teman? Tidak, Caranaka. Hmm? Aku di sini saja. Kau pasti sedang menghadapi persoalan. Ya, kau benar. Ini adalah persoalan pribadi, Caranaka. Dan aku akan menyelesaikannya sendiri. Apakah soal Rasemi? Laki-laki yang pintar berkata-kata itu? Ah, Aku tidak ingin melibatkan melibatkanmu, Caranaka. Sudahlah, ini tidak ada hubungannya dengan persahabatan kita. Ini adalah benar-benar persoalan pribadiku. Kalau kau masih menganggapku sebagai seorang teman, kau pasti mau berterus terang padaku. <laughs> Benar bukan? Pasti persoalan Rasemi. <sighs> Dia berjanji mau datang. Lidah seorang laki-laki bercabang dua caparu. Masa kau tidak tahu? Aku percaya padanya. Dia pasti datang. Seharusnya dia sudah datang, bukan? Semua mulut laki-laki berbau busuk. Omongannya tidak bisa dipercaya. Laki-laki itu makhluk yang berpenyakitan. Mereka senang disanjung, dipuja, dibombong hatinya. <laughs> Mereka senang dikatakan sebagai seorang laki-laki yang jantan. <laughs> Aku tidak pernah percaya kepada mereka aku tidak pernah benar-benar menyukai laki-laki kecuali uangnya. Cara Caranaka, janganlah menipu dirimu sendiri. Kau pasti tahu bahwa uang bukan segala-galanya. Kita sebenarnya juga masih membutuhkan cinta. Kita membutuhkan kasih sayang. Kita membutuhkan pernyataan-pernyataan yang tulus dari seorang laki-laki. Ceparu, Aneh sekali kau ini. Setelah sekian lama menjadi seorang jahil, tiba-tiba kau mengucapkan kata-kata cinta. Sadarlah Cabaru. Bukalah matamu dan lihat siapa kita ini sebenarnya. Jangan mau dibawa mimpi laki-laki seperti Rasemi. Kau pasti akan menyesal nanti. Kasihan kau cabar Sudahlah. Lupakan saja orang itu. Marilah kita hidup seperti biasanya. Kita bukanlah wanita-wanita yang sama sekali gagal. Kita masih mempunyai harapan. Kita bisa mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya untuk persediaan hari tua. Jangan lagi memikirkan cinta, Cabalu. Laki-laki yang datang ke tempat ini tidak untuk memberikan cinta kepada kita. Dia hanya membutuhkan hiburan. Dan untuk itu, dia harus membuka kocek uangnya. Sudahlah. cara naga. Sekalipun kita adalah seorang calir, seorang wanita kotor, seorang perempuan berdebu. Tapi bukankah sesungguhnya kita masih manusia biasa? Kita masih mempunyai hati. Kita masih mempunyai perasaan. Kita mempunyai naluri seperti wanita-wanita yang lain. Kalau kita dapat membersihkan tubuh kita ini, kalau kita dapat menghapus kotoran yang melekat di dalam hidup kita selama ini, bukankah kita bisa kembali menjadi wanita yang baik-baik? Ah, apakah itu ada gunanya, Caparu? Ada, ada cara naga Kita jangan munafik. Kita berada di tempat ini karena terpaksa. Kita dipaksa oleh keadaan. Tak seorang pun wanita di muka bumi ini bercita-cita menjadi pelacur atau jalir. Semua itu karena keadaan. Kalau begitu, terserah padamu, Cambaru. Kau mempunyai kebebasan. Kau mempunyai hak untuk memilih jalan hidupmu sendiri. Oh, cara nakal. Kau adalah sahabatku. Selama ini kita selalu bersama-sama dalam suka dan duka. Kita makan bersama-sama. Kita tidur bersama-sama di kubangan lumpur. Oh, hatiku sedih sekali, Caranaka. Pada akhirnya, kita harus berpisah. Caparuh, apa maksudmu? Aku akan pergi meninggalkan tempat ini, Jaranaga. Oh, aku akan pergi mengikuti Rasmi. Aku tidak tahu apakah pilihanku ini akan dapat merubah hidupku atau barangkali justru menghancurkan hidupku. Ah, entahlah. Tapi memang aku harus pergi. Aku tidak bisa selamanya menjadi seorang jalir. Japaru. Oh, Japaru sahabatku. Caranaka. Aku minta bantuanmu, Caranaka. Kau harus dapat merahasiakan kepergianku. Jangan berkata kepada siapa-siapa. Jangan sampai Bibi Wangking mendengar. Aku ingin pergi dengan tenang dan damai. Jangan sampai terjadi keributan. Cara naga. cepat selamat tinggal cara naga. Selamat jalan, Baru. Mudah-mudahan kau tidak salah memilih jalanmu. Mudah-mudahan Rasmi tidak mengecewakanmu. dua orang wanita jalir, dua orang sahabat itu berpelukan erat. Nyai Caparu dan Caranaga bertangis-tangisan karena mereka harus berpisah. Nyai Caparu menghapus air matanya sebelum kemudian melangkah pergi meninggalkan ruangan bilik. Dia berjalan diam-diam melewati pondok belakang. Caranaga mengawasi dari kejauhan sampai tubuh Nyai Caparu lenyap di balik pohon-pohon perdu. Jabar. Ah. Dia sudah seperti adik kandungku sendiri. Kasihan kau, Jabaru. Mudah-mudahan nasibmu menjadi lebih baik. Aku, aku benar-benar merasa kehilangan. Aku telah kehilangan seorang adik yang manis. Tuan Rasmi? Aku sudah lama menunggu di pepohon ini, Nyai Caparu. Uh, Aku hampir tidak sabar lagi. Uh, Tuan, hmm. saya sendiri sudah hampir putus asa. Uh, saya sudah beberapa kali datang kemari. Dan uh, saya masih belum dapat melihat kehadiran Tuan. Uh, saya kira Tuan mengingkari janji. Kau tidak perlu cemas lagi. Lihatlah, aku sudah datang menjemputmu. Uh, iya. Iya, Tuhan, Sekarang hati saya sudah menjadi tenang. Tenang sekali. <laughs> Tuhan telah memberikan seberkas harapan di dalam hidup saya. Kita tidak bisa lama-lama berada di tempat ini. Apakah tidak ada yang tahu kau meninggalkan pondokmu, Nyaja Baru? Bagaimana dengan Bibi Wangki? Uh, saya pergi diam-diam, Tuan. Hanya cara Naka yang tahu. Tapi dia berjanji tidak akan membocorkan kepergian saya. Uh, sudahlah, ayo kita berangkat. Uh, iya. Kita jangan melewati jalan depan. Kita menyusuri sungai kecil ini. Aku sudah tahu jalannya. Rasemi menuntun Nyai Japaru dan mereka berjalan menyusuri tepian sungai yang bening airnya. Mereka melangkah di sela-sela batu. Suatu saat Nyai Japaru terpleset dan hampir jatuh, tapi Rasemi buru-buru mendekapnya. Nyai Japaru tersenyum, dan mereka kembali melangkah perlahan-lahan. Bangunan-bangunan pondok semakin jauh. Tiba-tiba Nyai Japaru menarik tangan Rasemi, dan mereka berhenti di bawah pohon rindang. Ada apa? Mengapa berhenti? Eh, entahlah, Tuan Rasmi. Ah, hati saya sedih sekali. Apakah kau merasa berat meninggalkan kehidupan seorang jalir? Ah, saya sudah lama menjadi seorang jalir. Lalu? Sudut desa tumpi Angin adalah dunia saya. Saya biasa hidup bersama teman-teman. Saya bergurau bersama mereka sepanjang malam kami bicara tentang bermacam-macam hal. Tentang laki-laki, tentang pupur wangi, tentang kain tenunan yang indah, dan tentang masa depan yang tidak pasti. Ah, saya tahu, saya sadar bahwa saya selama ini hidup terkubur di lembah yang hitam. Ah, tapi saya sudah lama tinggal di situ. Saya benci kehidupan seorang jalir. Tapi bagaimanapun juga, saya pernah akrab dengan kehidupan itu. Sudahlah, perpisahan memang menyedihkan. Tapi kau harus menatap ke depannya, Eca Paru. Biarlah masa lalu tertinggal di belakang. Sekarang kau sedang berjalan bersamaku. Hmm? Menuju masa depan yang lebih baik, yang lebih cerah, yang lebih pasti. Ya? Tuan Rasmi. Iya, iya, ah. iya, iya. Entah mengapa, tiba-tiba saya menjadi ragu-ragu. Apakah saya dapat mempercayai Tuan Rasmi? Sekarang ini aku sedang membuktikan bahwa sudah sepantasnya kau percaya padaku, Nyai Caparu. Berilah aku kesempatan untuk membuktikan cintaku. Ah, Tuan Rasmi. Tuan Rasmi. Gajah memeluk Rakuti erat-erat. Mereka berdekapan sesaat lamanya. Rakuti membelai rambut Nyai Japaru sambil mencium pipinya yang lembut. Sesaat mereka terlena dalam dekapan yang hangat. Mereka tidak menyadari bahwa ada dua orang laki-laki mengintai dari balik semak belukar. Pada saat Rasmi menarik tangan Nyai Japaru dan mereka bermaksud meneruskan perjalanan, dua orang laki-laki itu melompat ke depan mereka. adalah kaki tangan Bibi Wangking. Ah, Bibi Wangking pasti sudah mengetahui bahwa saya melarikan diri. Eh, Caparu! Ayo, kembali ke pondok! Jangan bodoh, Caparu! Kau tidak mungkin melarikan diri, Caparu! Hmm? Nyai Caparu akan pergi bersamaku. Hei, kau seorang langganan kurang ajar! Sekalipun kau berada di tempat pelacuran, kau harus mengikuti tata tertib. Kami disuruh Bibi Wangking membawa Caparu kembali ke pondoknya. Dia harus bekerja seperti biasa, seperti teman-temannya. Dia seorang jalir di sini. Dia tidak boleh dibawa kemana-mana. Aku harus pergi. Katakan kepada Bibi Wangking bahwa aku akan pergi bersama Tuan Rasemi. Aku berhenti menjadi seorang jalir. Hah. Tidak semudah itu. Hah. Kau sudah banyak berhutang budi kepada Big Wang King. Aku tidak tinggal dengan percuma di tempat ini. Aku juga menghasilkan uang. Jangan banyak ngomong. Ayo cepat. Hati-hati, saudara. Hati-hati. Kau tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Apa? Kau mengancam kami? Hah? Lihatlah. Tempat ini sepi. Kami dapat membunuh dan menguburkanmu di tempat ini tanpa seorang pun tahu. Mengerti? Kau tidak akan bisa melakukannya. Kecuali kau ingin berurusan dengan pemerintah Majapahit. Ah, ah, ah, pemerintah Majapahit? Iya. Ah, ah, ah, ah, apa hubungannya dengan pemerintah Majapahit? Ah, ah, jangan percaya. Ah, dia hanya bermaksud menakut-nakuti kita. Ah. Ayo, kita seret saja Saparu. Kalau laki-laki itu berani menghalang-halangi kita, kita tebas batang lehernya. Ayo. Dengar, saudara. Tidak ada perlunya aku mengancam orang-orang seperti kalian. Aku tahu siapa kalian. Kalian hanyalah kaki tangan seorang mucikari, seorang germo. Tapi sekali lagi kuperingatkan, jika kalian berani mencegah niatku membawa pergi nyai Caparu, kalian pasti akan menyesal. Catat baik-baik. Namaku Rasmi. Aku datang ke tempat ini mengemban tugas dari seorang pembesar kerajaan Majapahit. Kau boleh percaya, boleh tidak. Tapi aku tidak sedang bermain-main. Lihatlah. Di dalam kantong ini ada 30 kepeng uang perak murni. Ambillah. Berikan sebagian pada bibi Wangking sebagai ganti rugi. Uh, uh, uh. Apakah aku bisa mempercayai kata-katamu? Ya, kalau kau bisa bersikap hati-hati, kau pasti mempercayai aku. Nah, terimalah. Benarkah isinya 30 keping uang perak murni? Hah? Kau boleh menghitungnya. Sekarang biarkan kami pergi. Ayo, Nyaca baru. Uh, ah, uh, ah, uh, ah, tunggu, tunggu. Uh, uh, terima kasih, Tuan Rasemi. Iya, iya. Kami akan menyampaikan kata-kata Tuan kepada Bibi Wangking. Kalau Bibi Wangking masih penasaran, dia boleh menyusul ke kota Raja Majapahit. Dua orang laki-laki kaki tangan Bibi Wangking mencegat perjalanan Rasemi. Tapi Rasemi dapat menundukkan mereka dengan kata-kata yang tenang, tegas dan berwibawa. Dua orang laki-laki itu segera pergi. Mereka nampak gembira sekali memperoleh 30 keping uang perak murni. Sementara itu, Rasmi dan Nyai Caparu masih terus berjalan. Mereka semakin jauh meninggalkan desa Tumpih Angin. Ah, kita berhenti sebentar, Tuan Rasmi. Uh, Kau memang kelihatan lelah, Nyai Caparu. Mungkin kau tidak biasa lagi berjalan jauh. Ah, bukan. Bukan soal itu, Tuan. Hmm. Ada apa? Aku melihat kebimbangan lagi di matamu. Tuan tidak pernah mengatakan sebelumnya bahwa kita akan pergi ke kota Raja Majapahit. Kita akan mempunyai masa depan yang baik dan cerah di sana. Ah, Tuan sepertinya sudah merencanakan segala sesuatunya dan tuan tidak pernah mengatakan apa-apa kepada saya. Tuan benar. Sekarang hati saya menjadi bimbang lagi. Ya, kecuali kalau tuan Rasemi mau berterus terang kepada saya. Dengarlah, Nyai Jabaru. Aku memang telah merencanakan sesuatu. Oh, Tuhan, seharusnya tuan jangan diam saja. Bukankah tuan berjanji akan mengawini saya? Tapi mengapa Tuhan diam-diam menyusun rencana sendiri? Saya kira ini tidak adil, Tuhan. Dengar dulu, Nyai Caparu. Dengar dulu perkataanku. Sekarang aku akan menceritakan kepadamu. Kau nanti akan mengerti. Ya, mudah-mudahan kau bisa memahami niat baikku ini, Nyai Caparu. Coba katakan, aku telah berjanji apa padamu? Tuan berjanji akan mengangkat saya dari lubang lumpur yang hina. Benar? Tuan juga berjanji akan mengawini saya. Tuan meletakkan setumpu harapan di depan pintu hidup saya. Apakah semua itu hanyalah janji-janji atau harapan-harapan kosong? Oh tidak, itu bukan harapan kosong, Nyai Japaru. Bukan janji-janji kosong. Aku memang akan mengangkatmu dari lubang lumpur yang gelap aku akan mengawinimu. Kau akan menjadi istriku, Nyai Japaru. Tapi, hmm, tapi sayang sekali. Apa, Tuan? Sayang sekali. Uh, Tuan Rasemi jangan main-main. Saya sudah bersedia meninggalkan jejak hidup saya yang lama. Dan sekarang, sekarang apakah saya akan berhadapan dengan seorang pembohong? Hehehe, eh, tunggu dulu Nyai Japaru. Tenanglah, aku mempunyai persoalan. Persoalan yang cukup berat. Soalan apa? Sekarang ini aku tidak mempunyai pekerjaan. Aku hanyalah seorang pemuda pengangguran. Ya, aku tidak mungkin mengawinimu dalam keadaan seperti ini, Nyai Japaru. Aku tidak ingin melihatmu hidup menderita, hidup melarat serba kekurangan. Tuan tidak usah khawatir. Yang penting, Tuan menepati janji Tuan. Saya bersedia hidup melarat, eh, Tuan. Eh, jangan, jangan nekat seperti itu, Nyai Japaru. Aku tidak ingin mengangkatmu dari lubang lumpur yang hitam, tapi kemudian menceburkan dirimu ke lubang kotoran yang lain. Aku tidak ingin menghidupimu dengan bekal seorang pengangguran. Aku adalah seorang laki-laki. Aku juga mempunyai harga diri. Ya, jika aku mencintai seorang wanita, aku harus dapat membahagiakannya baik secara lahir maupun batin. Tuan bisa mencari pekerjaan yang pantas. Jika Tuan berusaha dengan sungguh-sungguh, Tuan pasti akan berhasil memperoleh pekerjaan yang pantas. Oh, tidak semudah itu, Nyai Caparu sekarang ini mencari pekerjaan yang pantas, mencari penghasilan yang cukup untuk keluarga, sama sulitnya mencari seekor semut api yang terselip di tumpukan jerami. Lalu bagaimana Tuan Rasemi? Saya sudah terlanjur pergi. Oh, saya sudah terlanjur kehilangan pekerjaan. Saya tidak mungkin kembali lagi ke desa Tumpi Angin. Saya malu. <laughs> Oh. Nyai Caparu, ah. jangan bicara sembarangan. Kau tidak perlu kembali ke desa Tumpih Angin dan menjalani pekerjaan hina itu. Lalu kita harus bagaimana? Oh, Tuan jangan membuat saya kebingungan. Saya seorang wanita. Saya sudah terlanjur percaya kepada Tuhan. Hmm, begini Nyai Japaru. Aku mempunyai hubungan dengan seorang pejabat kerajaan Majapahit. Kukira dia mau menolongku. Tapi sebelumnya tentu saja aku harus berbuat jasa padanya. Itulah sebabnya aku membutuhkan pertolonganmu, Nyaja Baru. Aku membutuhkan pengertianmu. Percayalah, <sighs> kalau pejabat kerajaan itu mau berpaling kepadaku dan mau memberikan kesempatan, dalam sekejap aku akan memperoleh pekerjaan yang pantas. Ya, bisa saja aku diangkat sebagai penggawa kerajaan atau sebagai pegawai istana yang lain. Ya, tapi tentu saja semua itu harus kita lakukan dengan penuh pengorbanan. Aku membutuhkan pengorbananmu, Nyai Caparu. Eh? Maaf, Tuan Rasemi. Saya masih belum jelas. Pengorbanan macam apa yang akan Tuan inginkan dari saya? Semua ini untuk kebahagiaan kita. Iya, iya pengorbanan apa yang Tuhan inginkan dari saya? Aku ingin kau menjadi wanita persembahan. Rasmi kemudian menjelaskan apa arti wanita persembahan. Dia berkata dengan hati-hati sekali. Dia berusaha menjelaskan sambil menyembunyikan niat yang sesungguhnya. Nyai Caparu mendengarkan dengan penuh seksama. Tiba-tiba wajahnya menjadi merah, matanya berkilat-kilat, dan bibirnya gemetaran. Cukup, Tuan. Cukup. Sekarang saya sudah tahu siapa Tuan Rasmi benar apa yang dikatakan sahabat saya cara Caranaka. Semua laki-laki bermulut busuk. Ah, tunggu Nyaja Paru, tunggu, tunggu dulu. Aku masih belum selesai. Tuan tidak perlu bicara lagi. Tidak perlu berkata-kata lagi. Sekarang saya tidak percaya pada Tuan Rasmi. Nyai, Nyaja Paru, tunggu, tunggu dulu. Nyai Japaru. Aku bermaksud baik padamu. Sungguh, aku tidak mempunyai niat yang jahat. Sudahlah, Tuan Rasemi. Sudah. Bagaimana saya bisa percaya kepada Tuan lagi? Saya mohon, Nyai. Saya mohon kau bisa mengerti keadaanku. Keadaanku sedang terjepit sekarang ini, Nyai. Baik. Baik. Saya tahu Tuan sedang terjepit. Dan Tuhan berusaha memperalat diri saya. Oh, itu hanya untuk sementara, Nyai. Tidak selama-lamanya. Ah, sudah, sudah. Oh. Jangan bicara lagi. Saya tidak sudi mendengarkan kata-katamu. Kau sama saja dengan almarhum suamiku. Ah, dulu dia juga sedang menganggur. Dia sedang ambruk. Lalu dia menjual diriku kepada laki-laki lain. Dan sekarang kau, kau akan mengulanginya. Tidak, tidak. Aku tidak sudi mengikuti rencanamu. Rencana busuk. Oh, oh. Lebih baik aku menjadi seorang jalir. Aku bisa bebas memilih laki-laki yang kusukai. Dan aku akan menikmati uang dari hasil jerih payahku sendiri. Eh, eh, eh, wanita persembahan tidak dapat kau samakan dengan seorang jalirnya Caparu. Wanita persembahan adalah wanita yang terhormat. Dan aku tidak bisa kau samakan dengan almarhum suamimu. Aku tidak bermaksud menjualmu kepada laki-laki lain, Nyai. Lidahmu berbicara, Semi. Oh. Kau berjanji akan mengawini aku. Kau berjanji akan mengangkat derajatku dari lumpur yang hina. Tapi apa nyatanya? Apa? Kau akan menyerahkan aku kepada Sang Prabu Jaya Negara. Apa bedanya? Apa bedanya menjadi gundik dan menjadi seorang jalir? Ingat, Nyai Japaru. Prabu Jaya Negara tidak dapat kau samakan dengan laki-laki lain. Beliau adalah seorang raja. Beliau dapat mengubah nasib setiap orang di seluruh Majapahit ini. Cobalah kau jernihkan pikiranmu. Pikirlah baik-baik, Nyai. Kalau kau dapat menjadi gundik Sang Prabu Jaya Negara, dalam waktu singkat pamormu akan bernyala-nyala. Kau bukan lagi tergolong wanita yang biasa. Kau bukan hanya bisa menolong dirimu sendiri, tapi kau juga bisa menolong orang lain. <laughs> Kau akan mempunyai pengaruh, Nyai Caparu, dan kau bisa menggunakan pengaruhmu untuk menolongku. Nanti kalau aku sudah memperoleh pekerjaan yang layak, ya barangkali menjadi penggawa kerajaan atau barangkali menjadi seorang wedana, maka ya semuanya akan beres. Nah, barulah aku akan datang untuk mengawinimu. <laughs> Tapi bagaimana saya bisa menempuh jalan ini? Saya hanyalah seorang wanita biasa. Saya tidak tahu bagaimana tata cara hidup di lingkungan istana saya bisa melakukan kesalahan. Oh, tidak, tidak. Saya tidak berani menjalankan rencana Tuhan. Eh, Nyai, jangan bodoh, Nyai Japaru. Ini adalah kesempatan baik. Hanya dengan cara inilah kita bisa memperoleh masa depan yang cerah. Tuhan telah mengecewakan hati saya. Ah, saya kira Tuhan Rasemi adalah seorang laki-laki yang bertanggung jawab. Tuan hanya ingin memperalat diri saya. <laughs> tidak, Nyai, tidak. Aku mencintaimu. Aku sungguh-sungguh mencintaimu. Aku ingin menjadikanmu seorang istri, tapi aku membutuhkan pekerjaan yang mapan. Masa kau tidak mengerti? Oh? Tapi aku tidak berani menjadi wanita persembahan. Aku tidak pernah tahu seperti apa masa depan seorang wanita persembahan. Hmm. Kalau begitu, baiklah, Nyai. Aku sudah berusaha menawarkan sebuah rencana yang kupikir cukup baik. Tapi karena kau menolak, ya aku bisa apa? Baiklah, sekarang kau bebas. Kau boleh kembali ke desa Tumpih Angin dan menjadi seorang jalil. Nah, begini akhirnya bukan? Aku menyesal sekali. Aku menyesal mengapa aku mengikutimu. Ih, ih, aku benci. Uh, uh. Kau laki-laki busuk. Kau busuk. Hatimu busuk. Benar. Benar apa yang dikatakan Naga? Oh. Mengapa aku tidak mengindahkan peringatan-peringatannya? Oh, sekarang aku menjadi susah sendiri. Hatiku tidak pernah sedih seperti sekarang ini. Pikiranku tidak pernah gelap seperti sekarang ini. Aku menyesal. Aku menyesal. Nyai, Nyai Japar. Kalau saja kau mau percaya padaku, aku akan segera mengajakmu ke kota Raja Majapahit dan membawamu menghadap kepada Gusti Ramapati. Dan nanti Gusti Ramapati yang akan mengatur segala sesuatunya. Aku yakin, Nyai, kau mampu menjadi seorang wanita persembahan. Kau cantik, kau masih muda, dan kau mempunyai pengalaman yang cukup sebagai seorang wanita dewasa. Percayalah, Nyai, kau akan berhasil. Kita akan berhasil, Nyai. Eh, tapi ya, aku tidak ingin memaksamu. Sebenarnya aku bermaksud baik. Aku juga sangat menyesal karena telah membawamu pergi dari desa tumpi Angin. Ya, tapi mau bagaimana lagi? Ternyata kau tidak dapat memahami rencanaku. Baiklah, aku minta maaf, Nyai. Ya, Nyai Caparu, kalau kau ingin kembali ke desa Tumpi Angin, mari. Aku antarkan, biarlah aku yang menghadapi Bibi Wangking. Huh? Eh? Tuan Rasembi. Oh, Nyai Caparu. Rupanya rencana kita telah gagal di tengah jalan. Hmm, sayang sekali. Eh, Tuan Rasmi. Hmm, kenapa? Seandainya saya terima tawaran Tuan, apakah Tuan akan menepati janji Tuan? Oh, Nyai Caparu, ah, biarlah dadaku ini ditembus ujung tombak jika sampai aku mengingkari janji, Nyai. Oh, kalau begitu, baiklah. Saya sudah terlanjur pergi. Saya tidak tahu apakah saya akan bisa menjadi seorang wanita persembahan saya tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Tapi saya kira saya tidak mempunyai pilihan lain. Oh. Baiklah, saya terima tawaran Tuhan. <laughs> oh, ya, ya, ya, Nyai Caparu. Oh, Nyai Caparu, terima kasih. Terima kasih atas pengorbananmu itu. <laughs> Sudahlah, lepaskan ah. dekapanmu. Mari kita terus berjalan. Ah, baik, Nyai Caparu. Aku memang sudah berjanji pada Gusti Ramapati bahwa aku akan membawamu di hari Buddha ini. Ayolah, kota Raja Majapahit sudah tidak terlalu jauh dari sini. Bagus. <laughs> Bagus sekali Rasemi. Ternyata kau menepati janjimu. Aku senang orang yang suka menepati janjinya. Janji adalah nama baik. Janji adalah kepercayaan. Hmm. Hmm. Itu kau wanita yang kau maksudkan? Benar, Gusti Ramapati. <laughs> Hamba mohon ampun kalau sekiranya wanita itu tidak memenuhi selera Gusti. <laughs> tidak, resmi, Kukira dia cukup cantik. Eh, <laughs> siapa namamu? Ah, ampun, Gusti. Hmm? Nama hamba Nyai Caparu. Caparu? Ah, Caparu artinya tempat sirih Kukira namamu tidak begitu bagus. Sebaiknya namamu diganti yang lain yang lebih merdu kedengarannya. Hmm, sebaiknya diganti siapa ya resmi? Hmm? Ampun Gusti Ramapati. Hamba mengusulkan agar namanya Caparu diganti Warapsari. Hmm? Warapsari artinya bidadari yang cantik. Eh, ampun Gusti, ini kalau sekiranya Gusti Ramapati setuju. Ah, ah bagus, aku setuju. <laughs> Warapsari sebuah nama yang cukup merdu. Nah, ingat Caparu, mulai sekarang namamu Warapsari. Di depan Gusti Prabu Jaya Negara nanti kau tidak boleh menyebut-nyebut Nyai Caparu lagi. Namamu Warapsari. Ya? Baik Gusti Ramapati. Mm -mm. Hamba akan menjalankan perintah Gusti. <laughs> Caparu. Ah, Warapsari. <laughs> Apakah Rasmi sudah menjelaskan semuanya kepadamu? Hmm? kau dibawa kemari untuk dijadikan wanita persembahan? Sudah, Gusti. Tuan Rasemi sudah menjelaskan semuanya kepada hamba. Hmm, bagus kalau begitu. Panji Ketawang. Ya, Gusti Ramapati. Bagaimana dengan perempuan celaka itu? Maksudku, si Tangsu. Ampun, Gusti. Hamba masih belum bisa mengatasinya. Dia masih keras kepala. Bahkan sekarang ini, dia sama sekali tidak mau menyentuh makanannya. Bodoh! Dasar perempuan bodoh! Aku sudah tidak sabar lagi. Cepat pergi ke ruangan biliknya, Panji. Seret perempuan itu kemari. Naikkan ke atas kereta. Baik, Gusti Ramapati. Dan kau, Warapsari. Hmm? Malam ini juga kau dan si Tangsu akan dibawa ke desa Kapopongan. Gusti Prabu Jaya Negara mempunyai sebuah pesanggrahan di desa Kapopongan. Kalian berdua akan ditempatkan di sana. Ingat Warapsari, janganlah kau membuat kecewa hati beliau. Beliau adalah Raja Majapahit kau harus dapat melayani beliau dengan sebaik-baiknya. Jika kau membuat beliau kecewa, apalagi kau berani berbuat macam-macam, kau tidak akan pernah bisa kembali ke desa kelahiranmu. Kau dengar itu, Warapsari? Uh, eh, uh, eh, uh, eh, iya, Gusti Ramapati. Bagus. Hamba mendengar segala perkataan Gusti. Uh, hamba akan berusaha menjadi wanita persembahan yang baik. Hamba akan berusaha dengan segenap kemampuan hamba, Gusti. Nah, Rawadik, Rayuyu, aturlah segala sesuatunya. Aku mau istirahat. Sang Ramapati melangkah meninggalkan ruangan pendopo. Rawedeng segera menyiapkan sebuah kereta di halaman. Sementara Panci Ketawang mengambil si Tangsu di ruangan biliknya. Nyai Caparu sedih sekali karena harus berpisah dengan Rasemi. Air matanya meleleh keluar membasahi pipinya yang halus. Semi berusaha menghibur hati wanita jalir itu. Dia meremas-remas jari jemari Nyai Japaru. Tapi sebenarnya hatinya bersorak gembira. Dia girang sekali karena rencananya berhasil. most versatile medium and the most visual. Radio can picture anything. Radio show on